Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa umat ini dan kita semua bahkan sangat membutuhkan ilmu syariat dengan bimbingan para ulamanya. Seperti yang dikatakan oleh Imam Hasan Al-Basri rahimahullah laulal ulama Lakanan al nas mithlal bahaim Kalaulah bukan karena ulama Niscaya manusia ini seperti binatang Yang kuat memakan yang lemah Semena-mena kezolimannya Rusak akhlak dalam muamalahnya rusak muasyarah antara suami istri dan seterusnya anak dengan orang tua semua itu tidak akan baik kecuali dengan bimbingan ilmu melalui para ulamanya kalau tidak tidak akan ada beda antara manusia dengan binatang Imam Abu Muslim Al-Khawlani juga pernah mengatakan Al-ulama fil ard mithlun nujum fis sama Ulama di bumi ini seperti bintang di langit Idza badat linnas ihtadau biha wa idza khafiyat alaihim tahayyaru jika bintang itu tampak ada dan terlihat orang senang terbimbing terarah perjalanannya kemana dia ingin utara selatan bintang itu patokannya tapi ketika itu hilang, tidak ada, maka manusia dalam kebingungan, nggak tahu arah di malam hari, atau di tengah lautan sana, mana daratan, mana selatan, mana utara, bintangnya nggak ada. Seperti itu kedudukan seorang alim. Dengannya orang terbimbing, terarah kepada yang diridhai Allah dengan ilmu yang Allah berikan padanya. Afaman kana maitan fa وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها Orang yang berilmu itu punya cahaya. Cahaya seperti Ibnu Qayyim sebutkan orang kalau pegang cahaya di malam hari ya orang lain butuh kepadanya ikut jalan di belakangnya agar tidak tersesat. Kamu bersepuluh misalnya, malam hari tidak ada lampu. Dari sepuluh ini hanya satu yang pegang baterai center, hingga dia tahu arah mana arah pulang ke kampung. Kamu di tengah hutan. Yang sembilan ya harus mau selamat ikut pada orang ini. Dia yang pegang lampu. Ilmu itu pelita. Jika kamu ingin selamat mengikuti orang yang punya ilmu. Ilmu mereka, akhlak dan adab mereka maka mereka butuh kepada orang yang berilmu rujuk kepadanya dalam fatwa nasihat, hukum dan yang lain-lainnya Para ulama, orang yang berilmu menjadi rujukan agar atau mereka menjadi sebab ijtima' atau ijtima'ul kalimah bersatunya hati dipersatukan dengan ilmu dengan al-haq menjadi sebab dengan ilmu pula terhindarnya umat ini dari perpecahan dan perselisian dengan ilmu. Maka orang-orang yang berilmu itu a'azzu syai' fil ummah seperti yang disebutkan oleh Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullah mereka adalah paling berharga di umat ini aziz paling bernilai di umat ini sangat diperlukan oleh umat akan selamat jika mereka terus dan bersama alimnya orang-orang yang berilmu oleh sebab itu menjadi hak seorang alim untuk kita berdoa agar Allah selalu berikan taufik kepada mereka Allah tunjukkan al-haq kepada mereka dan Allah jadikan Allah jauhkan maaf agar Allah jauhkan mereka dari segala kejelekan dan aib agar Allah lapangkan dada mereka itu telah menjadi kewajiban umat ini kepada alim ulamanya dengan alim pula banyak kita terbantu untuk mempelajari ilmu lebih ringkas, lebih mudah daripada kalau itu dibaca sendiri. Kamu kalau baca sendiri ingin memecahkan permasalahan suatu ilmu tersendiri, mungkin saja bisa, tapi butuh waktu lama. Ini apa yang dimaksud? Bagaimana ini kamu harus perhatikan lama. Tapi dengan bimbingan seorang alim sebentar dibuka kunci terpenting dalam bab itu. Ini maksudnya begini-begini. Selesai dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Faidah dan manfaat ketika ilmu itu diambil dari ahlinya dalam akidah, dalam fikih, dalam akhlak, dalam manhaj dan perkara-perkara agama yang lainnya. Ikhwati fillah rahmani wa rahimakumullah perkara ilmu bagi seorang muslim yang dinasehatkan untuknya untuk selalu dekat dan bersama orang-orang yang berilmu. Di situ barokah. Di situ segala khair, kebaikan. Kalau diamati yang terdahulu-terdahulu Orang yang selamat dari fitnah Setelah taufik dari Allah tentunya karena mereka dekat dan selalu bersama ulama'nya Maka Allah selamatkan mereka Dari berbagai cobaan fitnah yang melanda Ikhwati fillah Rahimani wa rahimakumullah Sungguh Keberadaan seorang alim merupakan rizki dan anugerah yang Allah berikan kepada umat ini yang hendaknya dimanfaatkan keberadaan mereka untuk lebih mendekatkan kita kepada Allah dan menjaga kita dari berbagai macam fitnah. Kita tahu banyak dan sering mendengar keutamaan dan pahala orang yang berilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilmi walladhina utul ilma darajat قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يخشى الله من عباده العلماء dan banyak ayat-ayat yang semakna dengan ini yang menunjukkan tingginya derajat orang yang berilmu mereka warasatul anbiya pewaris para nabi jika Allah angkat mereka derajatnya Allah muliakan maka dengan kita memuliakan mereka berarti kita memuliakan orang yang dimuliakan Allah. Berarti kita termasuk orang yang taat kepada Allah. Kita beribadah kepada Allah. Bertakarrub kepada Allah dengan memuliakan mereka. Makanya para ulama sebutkan mahabbatul ulama dinun yudanu bih. Mencintai mereka, menghormati mereka itu agama. Ibadah yang kita sembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena memang mereka dimuliakan Allah, maka pantas untuk kita pun memuliakannya orang-orang yang diagungkan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam hadis Rasul sebutkan fadlul alim alal abid kafadlil qamar lailatal badr ala sairil kawakib keutamaan alim dengan abid ahli ibadah itu seperti bulan di malam purnama dibanding seluruh bintang yang ada bulan di malam purnama paling sempurnanya bulan bulat, utuh, tanpa cacat. Seperti Ibnu Qayyim katakan, Lailatas Sit ba'da thamani. Di hari ke-14, 6 setelah 8, 14. Ya, malam ke-15-nya. Indah. Cantik. Menghiasi langit Yang lain tampak kelihatan kecil bintang-bintang itu. Dan orang ketika melihat ke atas langit yang mereka lihat bulannya, yang mereka puji, masya Allah bagus bulannya. Selain itu dia sangat tinggi di langit sana. Jauh dari gapean tangan manusia. Artinya penserupaan ini dari Rasulullah SAW seorang alim indah pada dirinya dengan hiasan ilmu yang ada padanya dengan hiasan akhlak sifat yang terpuji yang ada padanya gerak-gerik tutur kata yang ada padanya indah. Mereka pun tinggi, artinya jauh dari kerendahan dan kehinaan kepada manusia, nggak minta-minta, nggak mengemis, tidak bisa diatur dan di arahkan semau mereka dengan harta benda yang mereka punya. Mereka terhormat tinggi dari kehinaan-kehinaan semacam itu. Orang yang berilmu Malaikat pun meletakkan sayap-sayapnya Ada yang mengatakan mereka meletakkan sayap artinya itu tawaduknya malaikat kepada orang yang berilmu atau mengajarkan ilmu. Atau ada yang bilang mereka turun ikut hadir di majelis-majelis ilmu. Malaikat Allah, makhluk yang begitu besar, begitu mulia, tidak pernah maksiat karena begitu senangnya dan cintanya kepada ilmu dan orangnya mereka turun datang di majelis-majelis ilmu atau maknanya mereka mengagungkan dan memuliakan majelis-majelis ilmu itu dan mendoakan kebaikan beristighfar untuk orang yang ada di majelis itu. Atau maknanya mereka itu meletakkan sayap membantu bagaimana orang yang di majelis ilmu itu tersampaikan dengan baik dengan mudah segala hajatnya dan semuanya adalah kebaikan bahkan Rasul katakan ikan-ikan di air pun beristighfar karena untuk orang yang berilmu mereka diciptakan Allah untuk kemaslahatan manusia binatang ini. Dan orang berilmulah yang akan mengajarkan mana yang halal, mana yang haram. Dengan ilmu mereka dirahmati akhirnya. Kalaupun disembelih dengan cara baik, jangan menyakiti, pastikan tajamnya pisau. Ilmu kan? Siapa yang mendapat manfaatnya? Bahkan binatang disembelih tidak disakiti, paling nyaman bagi dia adalah penyembelihan. Bukan dengan cara dipukul atau disengat listrik atau yang lainnya. Karena ilmu mereka pun merasakan nikmat dan barokahnya, makanya mereka pun berdoa untuk orang-orang yang berilmu. Sebagian ulama salaf katakan khairul mawahib al-aqal wa syarrul masaib al-jahl sebaik-baik pemberian yang Allah berikan akal, ilmu untuk ilmu dan musibah terjelek adalah kejahilan seseorang jauh dari ilmu Kata Imam Abdul Aswad Ad-Duali Laisa syai' a'azzu minal ilm Gak ada yang lebih mulia dari ilmu Al-muluk hukam ala nas Pemerintah itu pemimpin rakyatnya manusia dengan hukumnya Wal ulama hukam ala muluk Sementara ulama itu pemimpin pemerintah. Nah mereka yang berfatwa Fulan begini Penggal kepalanya Fulan melakukan pencurian Potong tangannya Ini nggak boleh, ini mungkar Harus begini, harus begitu Pemerintah menjalankan Siapa yang memerintah mereka? Ulama Makanya kata Wahab Ibn Munabbih rahimahullah yatasha'ab minal ilm asy-syaraf wa inkana kana sahibuhu daniyya wal 'izz wa inkana mahina wal qurb wa inkana kana qasiyya wal ghani atau wal ghina wa inkana kana faqiran wal mahaba wa inkana kana wadhi'an kata Wahab dari ilmu terpancar muncul darinya kehormatan walaupun orangnya rendah semula <clears throat> hina jadi agung walaupun semula orang bawahan jadi dekat walaupun dia semula orang yang jauh nggak ada hubungannya la nasab wala darah wala keluarga wala suku tapi jadi dekat sekali karena keilmuannya disegani walaupun dia orang yang rendahan ilmu makanya kata ibu dari Imam Atha Ibn Abi Rabah Imam Tabi'in Ma'ruf Atha disebutkan mulai kecil ini masa anak-anak orangnya hitam pendek dan ada luka-luka di kulitnya atau tubuhnya dan miskin keluarganya keluarga miskin rendah status sosialnya kata orang kata ibunya atau kamu nggak punya apa-apa yang bisa kamu banggakan ke orang harta nggak punya muka tampan juga tidak kulit putih juga nggak ada nah, walhasil nah, ada penyakit bahkan nah, wallahi kata ibunya wahai atok tidak ada yang mengangkat dan memuliakan kamu kecuali ilmu Maka belajar beliau ilmu sampai menjadi ulama besar, alim. Hingga Imam Syafi'i pun berkata kalau aku menghadapi masalah sulit, rumit, nggak mampu aku pecahkan, nggak bisa aku ijtihad padanya, aku merasa puas, ridho untuk taklid dalam masalah itu kepada pendapat Imam Atta Ibn Abi Rabah Syafi'i di musim haji dikala umat pada kumpul semua ulama banyak ulama banyak masa itu masa tabi'in masih banyak ulama di hadapan semua yang ada khalifah memberi pengumuman tentu di musim haji banyak masyakil pasti banyak masalah orang haji melakukan ini hukumnya bagaimana banyak pertanyaan banyak fatwa yang diangkat namanya sekian banyak orang kumpul di satu tempat pasti banyak problem masalah. Maka khalifah sebagai penanggung jawab penyelenggara haji di masanya mengumumkan dengan lantang dan keras di hadapan semuanya. Ingat banyak ulama. Khalifah berkata, tidak boleh ada yang berfatwa di musim haji ini. Dan mereka akan taati karena itu perintah Amirul Mukminin, perintah khalifah. Tidak boleh ada yang jawab pertanyaan fatwa berkait hukum ini itu menyelesaikan masalah perselisihan orang. Tidak boleh ada yang bicara. Tidak boleh ada yang berfatwa kecuali Imam atau Ibn Abi Robah. Jadi agung disegani karena ilmunya. wala dia ponaannya khalifah, wala dia mantunya khalifah, wala anaknya, wala gak ada hubungan keluarga, wala punya modal atau saham kerjasama dengan khalifah gak punya. Apanya yang dibanggakan dari harta gak ada, tapi disegani, dihormati, dimuliakan karena ilmunya. Makanya kata Wahab Ibnul Munabbih ilmu yang angkat orang menjadi mulia kalaupun dia semula hina. Kata Fudail bin Iyad, alimun muallim yud'a kathiran fi malakutis sama seorang alim dan itu dia ajarkan ilmunya didoakan terus didoakan banyak di kerajaan langit sana oleh para malaikat Allah terus banyak yang mendoakan dia karena ilmu Makanya kata Mu'ad Ibnu Jabal radhiyallahu an, "Ta'allamul ilm." Pelajari ilmu oleh kalian. Fa inna ta'allumahu hasanah. Karena kamu belajar ilmu itu kebaikan tercatat bagimu. Enggak sia-sia. Untuk timbangan amal kebaikanmu di akhirat dan kamu nggak tahu mana yang akan manfaat bagi kamu, mana yang akan menyelamatkan kamu dari murka Allah dari neraka. Belum tentu amalan besar, amalan Terkadang dari yang kecil Tapi karena kamu ikhlas Betul-betul karena Allah itu yang akan menyelamatkan kamu. Makanya nggak boleh meremehkan kebaikan sekecil apapun. Terlebih ini ilmu. Hasanah. Tercatat sebagai kebaikan kamu. Di timbangan kebaikan kamu. bahu ibadah. Kamu mencari belajar ilmu ibadah. Kalian ini sedang ibadah wa mudzakaratahu tasbih kamu mudzakara ngulang murojaah itu tasbih zikir wal bahtha anhu jihad kamu bahas kamu kaji itu jihad wa badlahu qurba kamu amalkan itu kurba pendekatan diri kepada Allah Wa ta'limuhu liman la ya'lamuhu shadaqah. Kamu ajarkan kepada yang belum paham itu sedekah. Maka kamu dalam ilmu dalam putaran kebaikan nggak pernah lepas darinya. Sehingga apa yang menghalangi kamu untuk mau belajar dan mendatangi majelis ilmu? Apa rugimu? Sementara kebaikannya dan fadilahnya begitu besar. Keutamaan yang begitu banyak. Kata Sahal rahimahullah Man dan nazar ila majalisil anbiya falyandur ila majalisil ulama fa'rifulahum dalik. Yang ingin tahu majlis para nabi, ya lihatlah majlisnya para alim, majlisnya para ulama. Ketahui itu dari mereka. Itulah majlisnya para nabi karena mereka pewaris para nabi, melanjutkan. Para nabi mengajarkan ilmu, seperti itu pula para ulama. Itu majlis para ambiya alaihi musallam. Kata Abdullah bin Umar, majlisu fiqh khairun min ibadati sittina sana Sekali kamu bermajlis bahas fikih, hukum, ilmu itu lebih baik dari ibadah selama 60 tahun. Besarnya fadilah ilmu. Sekali kamu bermajlis ilmu. Sahabat yang berkata Abdullah bin Omar Ibadah 60 tahun Belum tentu juga umurmu 60 tahun. Mungkin 40, 50 sudah kirim salam. Nah. lah daripada 60 tahun begitu. Ini sekali kamu datang di majelis. Lebih afdol dari itu 60 tahun. Besar keutamaannya. Yang semacam ini kif yukasir yufarrid seorang yang mengaku dirinya ahlu sunnah menyanyiakannya nggak mau memakmurkan nggak mau datang gharib wallahi gharib aneh dan entah apa yang di benaknya kalau saja ini urusan harta keuntungan kalkulasi keuntungan dunia, we, orang paling pertama mereka. Hatta jaraknya harus berangkat dari Kediri ke Bandung sana. Ada job, ada ada apa? permintaan barang, segera tolong dikirim sekarang juga. Saya tunggu. Alamat saya di Mana misalnya? Eh, sini di kota ini. Nah. lo ini harganya sekian, Pak. Nah. Kamu jual dengan keuntungan lima kali lipat. Saya tidak peduli. Pokoknya kirim, saya sangat butuh barang itu. Lima kali lipat faedahnya. Biasanya kamu dapat untung satu barang hanya 100 ribu, ini 500 ribu per barangnya, per item. Hmm, orangnya sangat butuh. Saya tunggu. <laughs> Wallahi kalau seperti itu. Saya minta kalau itu kodian misalnya 100 kodi. 100 lusin kalau lusinan. Nah, kalau ukurannya seperti itu 500 ribu per lusin. Nah kalau 100 lusin berapa? Kalau 100 kodi berapa? Kalau itu hitungannya hatta panas tang-tang jam 1 jam 2 siang. Berangkat kamu yakin saya. Hujan deras tidak peduli. Luang 500 kali 100 kali. 100 ribu kali. Atau hujan deras. Materi. Dunia nggak akan ada yang halangi kamu. Pilek labas, pilek-pilek sedikit, bismillah. Ngelua poseng tadi, ada ada poseng. Perut sakit, ya Allah perut sakit, biar. Nanti juga akan sembuh di jalan. Bagaimana nggak sembuh? 500 ribu kali 100. Itu materi, semangat. Nggak ada males kalau sudah rusak materi, nggak ada sakit perut, nggak ada ini, nggak ada itu, nggak ada hujan, nggak ada panas. Tapi kif kalau itu akhiratmu. Sesuatu yang abstrak, tidak kelihatan di kasat matamu keuntungannya, fadilahnya. Ada saja alasan gangguannya. Makanya kata Imam Ibn Syihab Az-Zuhri, guru besar Imam Malik, Ma'ubidallah bimithlil fiqh Allah nggak pernah disembah seperti dengan ilmu. Artinya ilmu adalah peribadatan kamu kepada Allah yang paling besar, paling agung. Ma'budullah bimithlil fiqh kata Imam Az-Zuhri. Zuhri anak muda kata Imam Malik aku mendapati sekian orang dia sebutkan kalau nggak salah 70 orang di Masjid Nabi orang tua-tua Masing-masingnya kalau saja disuruh amanat jaga Baitul Mal, misalnya gudang Baitul Mal, isinya emas, harta. Masing-masing dari 70 orang ini pasti amanat, gak akan dia nipu. Gak akan maling, ngambil sedikit gak akan. Betul-betul amanat. Tapi kata Imam Malik kalau sudah dia bicara ilmu tidak satupun kami bisa percaya jahil, bodoh, amanat pada dirinya naam, baik, nggak akan nipu. Tapi kalau sudah bicara ilmu, bicara hadis, nggak ada satu yang percaya. Kata Imam Malik tidak satu pun aku bisa ambil darinya kalau ilmu. Padahal orang tua-tua. Kata Imam Malik datang Ibnu Syihab, ini Zuhri. Masih muda belia. Duduk di Madinah, kami pun yakni para ulama Madinah berdesak-desakan, berjubel-jubel mendatangi majelisnya. Anak muda. Apa yang membuat dia terangkat dan jauh lebih mulia dari yang tua-tua itu? Ilmunya. Terangkat dan menjadi wibawa karena ilmu. serupa dengan itu Abu Dzar juga Abu Hurairah radhiyallahu taala anhum mengatakan babun minal ilm nata'allamu ahabbu ilaina min alfi raq'ah tatawwu'an satu bab dalam ilmu kita pelajari itu lebih kita cintai, lebih kami cintai ketimbang seribu rokaat. Nah, nah. lebih kami cintai daripada sholat seribu rokaat sunnah. Maruf. Keutamaan ilmu melangkoi jauh keutamaan amalan-amalan sunnah. Karena amalan sunnah seperti kata Imam Ahmad untuk dirimu sendiri. Pahalanya. Kamu puasa, sholat, ini. Nah kalau ilmu merata, kamu dapat, orang lain dapat, bahkan makhluk yang lain, binatang dapat manfaatnya. Makanya jauh lebih afdal. Satu bab lebih afdal dari sholat seribu rokaat. Abu Hurairah Abu Dhar Al-Ghifari, tabi'in yang selain ini sahabat ma'ruf. Tabi'in tadi disebutkan dari Sufyan, dari Sahal, para aima, Imam Syafi'i, Imam Malik, rahimahumullahu ajma'in. Ini yang kita ketahui dari besarnya keutamaan dan ini sebagian dari begitu banyak yang kita sering dengar dari keutamaan-keutamaan ilmu maka sungguh menjadi kerugian besar jika majlis-majlis ilmu hampa dan kita pun bermalas-malasan untuk mendatanginya ketahui syaitan punya seribu satu trik dan cara untuk menghalangi kamu dari khair ada saja yang sesekali begini, sesekali begitu. Terkadang ada yang beralasan kenapa enggak datang anu ustadznya masih junior bukan ustadz senior bukan ustadz besar siapa yang ustadz besar kita semua sama penuntut ilmu kita semua sedang belajar kalau kamu pakai logika seperti itu nggak akan ada hentinya. Atau seandainya taruhlah diterima ada ustadz senior. Ada yang akan datang kenapa? Bukan syekh yang datang. Syekh yang datang anu, bukan kibar masyayikh yang datang, bukan imam. Logika yang sama. Kapan kamu terus menuntut ilmu? Kapan kamu mau belajar? Kapan kamu mau datang ke majelis ilmu? Dan orang yang semacam ini kalau tidak segera dia berbenah diri akan merugi dan menyesal. Akan nol dan hampa yang dia dapati. Ada penuntut ilmu dulu duduk di majelis Syekh Mukbil bin Hadi Al-Wada'i rahimahullah di Yaman sana. Dan kita tahu majelis Syekh Mukbil ini majelis ilmu tetapi lebih ke arah hadithiyah. Pembahasan hadis, perawi-perawinya, jarwa ta'adil, pembahasan mustalah ya karena itu memang bidang beliau. Ini si penuntut ilmu ini merasa jenuh atau malas. Itu-itu aja yang dibahas oleh Syekh Mubin. tiap hari masalah riwayat, masalah mustalah, masalah ini, rawi. Nah. Saya ingin VK pembahasan VK, penjabarannya, kaidah-kaidah VK begini begitu. Maka hari-hari sementara dia duduk dan berada di ma'had Syekh Mukbil, di majelis Syekh Mukbil, dia di kamar. Syekh ngajar dia di kamar. Ngapain? Dengarkan kaset-kaset Syekh Ibn Uzaimin. rahimahullah. Syekh Utsaimin tentu lebih kepada pembahasan fikih, penjabarannya, kaidah-kaidah fikih, usul fikih. Nah, itu yang dia dengarkan siang malam kaset itu sudah. Majelis Syekh di sampingnya di masjid. Dia nggak mau datang. Fikih ini. Luar biasa ya. Sampai kemudian Syekh sakit dibawa ke luar negeri untuk berobat, dia berpikir ngapain di sini? Hmm. Maka dia pindah ke Ma'had Syekh Ibn Uthaymin di Unaiza, Osim, di Saudi. Duduk dia. Ya, seperti tadi majelis syekh lebih nuansanya kepada fikih, pembahasan hukum begini. Dia jenuh. Dia fikir, dia rindu dengan cara Syekh Mukbil. Mana pembahasan hadis? Enggak ada di sini masalah mustola, masalah jar taadil, ilmu riwayat, ini itu kaidah-kaidah hadis nggak dibahas oleh Syekh, nggak dibahas secara panjang lebar seperti Syekh Mukbel, Syekh Mukbel, rindu dia. Maka dikala dia berada di ma'had Syekh Ibn Uthaymin, kerjaannya hari-hari di kamar dengarkan kaset-kasetnya Syekh Mukbel. Sementara majelis Syekh ada di masjid, dia nggak datang. Dia dengarkan kaset-kasetnya saya Mukbil masalah syarah hadis ini, syarah hadis ini. Wah kata sampai meninggalnya saya Uthaymin Ini orang Arab bilang yang semacam ini, lamin Yusuf walamin min Yusuf nggak dapat, harta bajunya nggak dapat. Artinya kisah Nabi Yusuf kan makruh Bapaknya Nabi Yusuf masih mending. Walaupun ditipu katanya Nabi Yusufnya meninggal, paling tidaknya dia dapat bajunya Nabi Yusuf kasih darah palsu, Nabi Yusufnya meninggal. Kami hanya sisa bawa bajunya ini. Mendinglah dalam tanda kutip. Yusufnya nggak dapat, bajunya masih dapat. Nah kalau orang kayak gini, orang Arab bilang Yusufnya nggak dapat, hatta bajunya nggak dapat. Lalu kamu dapat apa? Di Syekh Mukbil kamu tinggalkan majelis Syekh, kamu dengarkan kata Syekh Utsaimin. Taib, sampai saya selesai di Syekh Uthaymin Kamu tinggalkan masjidnya Syekh, kamu dengarkan kaset-kaset Syekh Utsaimin. Pada akhirnya dia nggak dapat ilmu. Sementara yang lain sabar, duduk, belajar, mendengarkan ini. Menumpuk ilmunya sedikit demi sedikit bertambah, bertambah, bertambah. Jadi alim. Perlu waktu. Hatta gunung ya ikhwan dari tumpukan pasir, debu, gunung yang besar. Kalau kamu preteli satu demi satu dari batu-batu kecil-kecil, asalnya kan biji-bijian pasir atau debu dengan kesabaran jadi gunung. Hmm. Banjir. Nas'alullah al-afiyah wassalamah. Apa tiba-tiba datang banjir? Tiba-tiba buk, ada banyu, air banyak, kemudian menenggelamkan enggak? Asalnya setetes air. Asalnya setetes air turun. Tes. Tetes berikutnya, tes. Numpuk, bertambah, bertambah, bertambah, bertambah. Jadi banyak, jadi banyak, jadi banyak. Segala sesuatunya demikian syai'an fa syai'an. Sedikit demi sedikit kamu punya ilmu. Hari ini sedikit, hari ini sedikit, besok bertambah, bertambah. Dengan kesabaran, ikhlas, akan bertambah ilmumu tanpa kamu rasa. Tanpa kamu sadari ilmumu sudah jauh bertambah, meningkat, meningkat. Wahakadah. tidak akan bisa ilmu itu dikunyah-kunyah. Inama yukalu tamru habbatan habba. Hata korma kamu senang semuanya. Tapi kamu makan satu persatu. Apa iya kamu ada korma tunis satu pak lima kilo karena senangnya muanya kamu untal semuanya nggak mungkin. Satu kamu punya enak kenyang masuk, kamu ambil biji, satu biji berikutnya. bahagia Ada kekurangan ustadznya, gurunya, ya mesti. Siapa yang sempurna? Nggak akan ada ujung pangkalnya kalau kamu seperti itu. Anu, cara penyampaiannya kurangan, anu, ah, ininya begitu, ah, bahasanya begitu, anunya begini. Barakallahu fi itu semua penghalang-penghalang syaitan yang ingin membelokkan kamu karena syaitan faham fadilahnya besar buat kamu. nggak dibiarkan kamu terus menjalaninya. Diganggu terus oleh syaitan. Makanya kata Imam Syafi'i man lam yadhuk murrat ta'allumi tajra'aka sad jahli tula hayatih yang tidak merasakan pahitnya belajar ilmu dia akan meneguk gelas kejahilan <clears throat> sepanjang hidupnya Nah, ini aja dari orang jahil sepanjang hidupnya. Jauh lebih pahit. Walhasil barakallahu fikum. Bersungguh-sungguhlah. Bersemangatlah. Dalam belajar dan tolabul ilmu. Tidak akan ada ruginya. Kamu mendatangi majelis ilmu tidak akan ada sengsaranya, tidak akan luput dari manfaat dan kebaikan yang kamu peroleh. Hasanah dicatat bagimu. Fadilah besar dan begitu banyak. Selain dia dengan ilmu itu kita berusaha membuang kejahilan pada diri kita. Tahliyah dengan ilmu itu kita membersihkan diri dari noda-noda, penyakit hati, penyakit jiwa, terbuang. Tanpa ilmu bagaimana kamu tahu itu penyakit? Tanpa ilmu bagaimana kamu tahu itu berbahaya? Dengan ilmu. Untuk kemudian tergantikan dengan yang baik, diisi dengan akhlak, diisi dengan ilmu, dengan syariat. Mungkin itu yang bisa kita kaji hmm, dalam kajian hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu taala alam. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. والحمد لله رب العالمين Apakah ijazah itu haram? Ya tidak. Tidak haram ada tuduhan bahwa salafi itu mengharamkan ijazah. Tidak benar. Mereka menyuruh kita bakar ijazah kita. Jahil yang menyuruh kamu membakar ijazahmu. Tidak ada yang mengharamkan. Siapa mengharamkan? Ulama kita siapa yang mengharamkan? dan yang tahu kapasitas dirinya tidak akan berani melangkai dan mendahului para ulamanya. Ulama kita banyak, tidak satu pun dari mereka yang mengharumkan. Hanya saja mungkin yang jadi permasalahan kalau yang dimaksud cara metode yang ada di kebanyakan tempat-tempat atau lembaga pendidikan yang tentunya berafiliasi kepada ijazah banyak kemungkaran padanya dari beberapa pelajaran yang harus dia kaji, filsafat, ilmu kalam. Kita punya arsipnya yang mereka pelajari dan diujikan resmi. Dan naudzubillah kemungkaran bahkan kekufuran sebagiannya. Nyata-nyata itu kufur. Diujikan dan dipelajari belum kemungkaran-kemungkaran yang lain. Nah kalau cara semacam ini tentu haram. Bukan ijazahnya tapi sarana untuk mendapati itu dengan cara yang semacam ini haram, mungkar. Makanya yang Syekh <clears throat> Ubaid Al-Jabiri hafizahullah nasihatkan untuk anak-anak beliau dari kalangan ahlu sunnah dimanapun berada mencukupkan diri dengan cara-cara pendidikan ma'had untuk pesantren terjauh jelas bebas dari kemungkaran-kemungkaran semacam itu kurikulum mereka yang buat sendiri bebas hmm akidahnya, fikihnya, akhlak dan yang lain-lain. Merdeka. Hmm. Ahsan sudah. Sehingga anak-anak kita pun terjaga dari hal-hal yang mungkar yang bisa masuk ke pikiran dan benak mereka. Kalau memang dibutuhkan hati yang seperti itu yang istilahnya pendidikan non formal perlu ijazah untuk yang lebih lanjut ya labas buat ijazah ijazah ma'had nggak masalah terlebih kalau memang tentu sedang diupayakan oleh beberapa ustadz kita mudah-mudahan Allah kasih kemudahan untuk kelanjutan pendidikan ke jamiah misalnya pondok ini misalnya ada ijazahnya tentunya dengan syarat dan kriteria yang harus dipenuhi dari sana dari Jamiah Islamiyah Madinah misalnya harus begini begini isi formulir dan seterusnya lah panjang lebar walhasil ketika santri kamu lulus dan bawa ijazah diakui istilahnya terakreditas, oh iya ini lulusan mahat ini di kota ini nah, bisa melanjutkan pendidikannya dengan ijazah ini ke jamiah diterima masuk S1 kuliah di sana khair wa barokah jadi itu yang dinasehatkan dianjurkan oleh masyayikh kita Syekh Muhammad bin Hadi Syekh Abdullah bukhari hafizahumullah maka saya yang mengharamkan ijazah tapi mungkin kalau yang kamu maksud cara-cara yang ada selama ini di luar, ya naam, kemungkarannya. Karena tidak bisa kamu dapati ijazah itu kecuali melewati sekian rintangan yang haram dan mungkar. Tinggalkan ya akhilillah. Masih banyak cara lain insyaallah yang lebih mulia untuk kamu bisa melanjutkan pendidikan di Eh, jenjang yang berikutnya. Wallahu taala alam. Wa sallallahu ala nabi Muhammad. Subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.